Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqal insana wa 'allamahu bawan wa ikhtassahu bi ta'allumil ilmi wal hikam أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأمام وأشهد الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأمام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فهو معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مقسمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Hadirin ma'asyiral muslimin para sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah kami berpesan kepada diri kami khususnya. Umumnya kepada seluruh para hadirin sidang Jumat. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun sahabat kita berada apapun situasi dan kondisinya pun kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya menjauh dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita pasti akan memperoleh ketenangan jiwa ketentraman di dalam kehidupan dan memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan sejati. Baik itu masih berada di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kamu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada masyarakat yang penduduknya sama iman dan bertakwa akan menurunkan keberkahan-keberkahan langit dan bumi akan diberikan kehidupan yang makmur yang didukung dengan sumber ekonomi yang subur baldatun tawibatun warabun ghafur dan akan diberikan kehidupan yang damai yang senang dan tenang yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan kemudahan seluruh problematika kehidupan dan akan diberikan jalan keluarnya masalah-masalah yang tengah sedang dihadapi dan akan diberikan ekonomi yang barokah rezeki yang mudah, lancar, banta dan gansar kan akan diberikan tanpa diduga-duga sebelumnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Hadirin masyarakat muslimin para sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan as-saum wasilatun littaqwa wa fadilatun syahri Ramadan. Di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan dan berpuasa adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah atau bertakwa. Berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwa berpuasa itu adalah hakikatnya sarana untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Raisasiyam al akli wasyurbi." Bukanlah yang dikatakan puasa itu adalah mencegah makan dan minum. Inna masyam minal wadi warrafasi. Hakikatnya berpuasa itu adalah mengembalikan nafsu. Hadirin masyurul muslimin para sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firmannya di dalam surat Ali Imran ayat 133. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghamza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dermawan memberikan infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah dan mampu mengembalikan amarahnya dan suka memaafkan kepada orang lain. Mereka itulah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin ma'asyiral muslimin para sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah senada dan seirama di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah dan mampu mengendalikan nafsunya, maka merekalah sebagai selawatnya tempat tinggal adalah surga. Hadirin ma'asyurah muslimin para sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi tentang keagungan bulan Ramadan sehingga beliau menyampaikan al jannatu mustaqatun di arbaati nafarun ada empat golongan yang sangat dirindukan oleh surga yang pertama tali Quran orang-orang yang membaca Al-Quran yang kedua hafidin lisan orang-orang yang menjaga lisannya Kemudian yang ketiga mut'imul ju'an, orang yang ramah dan bermalam. Kemudian yang keempat aso ini fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Empat golongan inilah sangat dirindukan oleh surga. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari pada akhir bulan Syaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang keagungan bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, khususnya umat Islam, qad adallakum syahrul adzim, syahrul mubarak." Sebentar lagi kalian kedatangan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada ibadah seribu bulan atau 83 tahun punjul empat bulan. Malam itulah disebut sebagai Lailatul Qadar. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah melaksanakan perkara-perkara sunat di bulan Ramadan itu sama dengan melakukan perkara-perkara yang wajib. mana sabda Nabi, "Man taqarraba fihi bi qaswatin minal khair, kana kaman adda fardatan fi ma siwa." Demikian pula melaksanakan perkara-perkara yang wajib di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan tujuh kewajiban di luar bulan Ramadan. man abda fihi faridatan kama man abda sab'ina faridatan fi masiha hadirin ma'asyiral muslimin sidang jumat yang dimuliakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada umat Islam bahwa keagungan bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan lima perkara yang istimewa kepada umat Islam yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya sebagaimana sabda Nabi tiap ummati khamsata asya lam tutalu ahadun qablahum yang pertama idza kana awwalu lailatin min ramadan yang dzulillahu ilaihi birrahmah ketika datanglah malam pertama bulan ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya wa man nadhara ilaihi bi wa la yu'adhiba ba'dahu siapapun saja umat Islam yang mendapatkan rahmat Allah maka tidak akan disiksa sepanjang zaman kemudian yang kedua yaqulu Allah taala lil malaikati al istighfaru lahum wahai para malaikat Tidaklah kamu di bulan Ramadan ini beristighfar khusus kepada umat Islam. Minta tanda ampun umat Islam ini karena kebesaran bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, amma ra'ihata famisaim. Atyabu indallahi min risil misk. Baunya mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih haram menurut pandangan Allah daripada minyak kasturi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada para kata surga-surganya. Kalau surga Ittahidi zinataki ambillah hiasan-hiasanmu. Siapakah hiasan-hiasanmu itu adalah diibadu al-mu'minin hum awliya. Orang-orang mukmin yang melaksanakan berpuasa, mereka itulah hiasan-hiasan kamu. Kemudian yang kelima, yang yang buru yang ini tahun ilahim Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehormatan bulan Ramadan mengampuni segala dosa-dosa orang-orang yang berpuasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dengan dasar iman ikhlas lillahi ta'ala, Yufir ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyurah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan kita tingkatkan hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah dengan menyongsong bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat walafiat, diberikan panjang umur yang barokah, sehingga kita bisa menutupi bulan Ramadan dengan melakukan amalia-amalia yang baik.